Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaidul Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam sadi rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Yang mana pembahasan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita semuanya karena sudah pernah dipelajari pada kitab-kitab sebelumnya yaitu seputar hukum asal ibadah itu haram hukum asal ibadah adalah apa haram sampai datang dalil yang mensyaratkannya kemudian yang kedua adalah hukum asal adat istiadat itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya dua kaidah ini upayakan dihafal hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Yang kedua, hukum asal, adat, istiadat atau tradisi itu adalah boleh-boleh saja mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu upayakan di renungi baik-baik jangan sampai tertukar, jangan sampai gagal faham asas ibadah haram. Naam. Kalau enggak ada dalilnya enggak boleh. Salat duhur lima rakaat, salat ibadah atau bukan? Salat itu ibadah, tapi karena duhur lima rakaat haram, enggak ada dalilnya itu. Hewan eh, oh, na'am. Adat istiadat tradisi boleh-boleh saja. Antum hidup di kampung, di masyarakat nyapa orang, eh, kayak fahaluk, bagaimana Pak kabarnya? Tidak masalah. Selama apa? Tradisi tersebut tidak berseberangan dengan syariat. Namun apabila adat istiadat berseberangan dengan syariat harus kita tinggalkan adat, kembalilah kepada syariat. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini kata beliau, al-aslu fil ibadat al-hadr. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang Fala yusra' minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Maka tidak disyariatkan untuk ibadah kecuali dengan eh, amalan yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Paham maksudnya ini ya? Jadi kalau Allah dan Rasulnya mensyariatkannya barulah dikatakan itu apa? Diperbolehkan. Mahum soal ini dua kaidah penting ini ya. Hukum asal ibadah tadi apa? Haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal adat istiadat boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ini penting sekali ini ya. Nah, dalilnya mana? Nah, ini kalau anak tanya dalilnya mana? Kembali kepada Al-Qawaidul Fiqhiyah karya Al-Imam Sa'di rahimatullah alaih yang sudah antum hafal. Dalilnya mana? Masalah ibadah Walaysa masru'an Naam. Wa laysa masyru'an minal umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur. Naam dan tidak disyariatkan perkara-perkara ibadah sampai disebutkan dalam syariat kita. Atau dengan pantun yang lain, wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairu alladhi fi syar'ina madhkuru. Semua perbuatan ketaatan itu dilarang sampai apa? datang dalil yang mensyariatkannya. Naam wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghair alladhi fi syar'ina madhkuru. Setiap perbuatan ketaatan mahdhur dilarang kecuali yang datang di dalam syariat kita. Mohon soal ini? Kalau masalah adat istiadat tradisi hukum asalnya boleh apa? Naam. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadhi asariful ibahah. Sudah kita lewati dalam al-qawaidul fiqhiyah pelajaran-pelajaran yang sebelum kitab ini. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Artinya hukum asal adat istiadat tradisi itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Mahum insyaallah ini. Dua kaidah ini mahum insyaallah. Abdullah. Ayo, kaidah yang pertama kaedahnya aja, kaedahnya apa? Kesimpulannya yang pertama. Eh, setiap eh, hukum ibadah itu pada asalnya dilarang ya, Wak, sampai sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Kemudian kaidah yang kedua, Ahmar Gimana? Ada adat? Adat haram? Ewa. Eh, Hukum asal tradisi adat istiadat itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, dua kaidahnya harus dihafal ini. Ini dua kaidah dihafal karena ini berkaitan masalah kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat kaidah yang kedua, wal aslu fil adati libahah, Fala yuhram minha illa ma haramahu wa rasuluh. Yang kedua, hukum asal ada tradisi itu boleh-boleh saja dan tidak bisa diharamkan kecuali yang Allah dan Rasulnya haramkan. Paham ya? Contohnya, adatnya tradisinya di kampung, kalau ada orang meninggal dunia itu baca apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, tahlilan istilahnya. Tapi itu kan enggak disyariatkan. Paham belum? Enggak disyariatkan dan ritual seperti itu, seperti itu enggak disyariatkan. Oleh karena itu haram hukumnya. Paham ya? Jadi jangan ikutin ini kan adat Ustaz. Benar adat, tapi ada enggak pelarangan terhadap adat tersebut ada karena perkara fitnah itu istilahnya. Hukum asal eh, tahlilan itu sendiri, tahlilan masih kalimat la ilaha illallah itu boleh-boleh saja. Antum baca kapan saja ketika untuk berzikir nggak masalah. Tapi ritual mereka itu ya, meletakkan tidak pada tempatnya itu jadi permasalahannya. Paham ya? Walaupun mereka istilahnya nah barakallahu fikum menyebut dengan apa? kalimat tauhid atau kalimat zikir, tapi perbuatan mereka itu sudah berseberangan dengan syariat karena tidak ada dalilnya. Selesai. Kita lihat Kata beliau di sini nomor satu bawah itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin penjelasannya biar nanti mudah dipahami. Kemarin itu sebenarnya masih ada sambungan sedikit yang kemarin ya. Atau kita baca dulu per, e, sambungan yang kemarin itu. Kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mas'alatun ketemu itu ya. Mas'alatun itu apa? Mas'alatun idza saqatal wajib lil ajzi anhu yakumu ghairuhu maqamah. Sekarang kalau suatu kewajiban itu gugur karena dia tidak mampu, apakah yang lainnya itu boleh menggantikannya? Apa maksudnya? Apakah boleh yang lainnya itu menggantikannya sesuatu yang lain sebagai pengganti daripada kewajiban yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya tadi itu? Al-jawab fi tafsil. Jawabannya ada rincian. Jawabannya ada rinciannya. Paham belum? Hukum asal kan wajib kita berwudu pakai air. Nah sekarang kalau tidak mampu pakai air, mungkin karena airnya tidak ada atau dia tidak mampu menggunakan air, itu bagaimana? Kita lihat di sini. Fi tafsil rincian, ada rincian di situ. In zatis syari'atu ibadalin lahu wajibal badal. Kalau seandainya syariat itu datang menyebutkan dengan adanya pengganti, maka wajib dia melakukan pengganti tersebut. Paham ya? Mengerjakan sesuatu yang jadikan pengganti. Contohnya apa? Air tadi itu. Hukum asalnya kan kita apa? Berwudu pakai air. Tapi kalau nggak mampu pakai apa? Tayamum. Kan itu. Nah, itu berarti datang pengganti gitu loh. Jangan wah, berarti nggak ada air, nggak wudu, eh, nggak eh, keliru. Tayamum. Kan itu kita lihat. Fa idza saqatal wudu li ajzin insan anhu fa innahu Apabila gugur wudu dikarenakan apa? tidak mampunya manusia tersebut atau seseorang tersebut untuk melakukannya, fa innahu yatayammam, maka hendaknya dia apa? bertayamum. Wa in ajaza an tayammum. Nah, sekarang kalau dia enggak mampu tayamum bagaimana? Kalau enggak mampu wudu dengan air tayamum. Lah kalau enggak mampu tayamum bagaimana? Semampunya. Selesai kan? Bukan berarti ditinggalkan semampunya. Kita lihat. Nah, kata beliau, tayamum laisa lahu badal. Nah, kata beliau, tayamum itu sudah tidak ada penggantinya lagi, berarti semampunya itu. Nah, jangan menggantikan yang lain. Kalau wudu dengan air nggak mampu, penggantinya apa? Tayamum. Lah kalau tayamum nggak mampu, semampunya. Kita lihat, hal naqul. Apakah kita katakan la tusalli annaka lam tatahhar, lam tatatahhar. Jangan kamu salat karena kamu belum bersuci. Au naqul yasqutul asl wal badal wa yusalli. Al jawab tsani, masyaallah. Atau kita katakan kepada orang tersebut telah gugur hukum asalnya itu air, karena dia nggak mampu maka tayamum. Nah, tayamum karena nggak mampu, gugur juga penggantinya. Oleh karena itu sholat semampunya. Ini yang tepatnya, sholat semampunya walaupun dia nggak tayamum, nggak wudhu pun boleh. Lah karena nggak mampu dua-duanya itu. Fattaqullaha mastata'tum itu dalil yang paling inti sering kita sebutkan. Nah, kita lihat lagi. Misalan akhir contoh yang lain. Rajulun nan qatala nafsan khata'an Seseorang, nah barakallahu fikum, ewa. Seseorang bunuh orang lain tapi karena keliru. Ewa. Fa'ilzamahu itqar raqabah. Ini hukum asalnya ya. Jadi ada orang bunuh orang lain tapi keliru pembunuhannya itu. Sudah kita lewati contohnya ya. Nah, dia misalkan mau bunuh hewan ternyata apa? Keliru bunuh manusia misalkan. Nah, maka pada asalnya wajib bagi dia bebaskan rokobah, bebaskan budak itu hukum asalnya. Fa illam yajid kalau enggak menjumpai budak, fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Maka puasa dua bulan berturut-turut. Ini kafarahnya ya. Fa in lam kalau enggak mampu bagaimana? Enggak mampu membebaskan Buddha, enggak mampu puasa dua bulan berturut-turut, hal naqul yut'im sittina miskina? Apakah sekarang kita katakan kalau begitu kamu memberi makan 60 orang miskin? Nah, ini enggak ada dalilnya yang ada dalilnya untuk memberi makan enam orang miskin itu kalau kafarah orang yang jima di siang hari bulan Ramadan. Bebaskan budak. Kalau enggak mampu puasa dua bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu baru apa? Baru ngasih makan 60 orang miskin. Nah, kalau kafarah bagi orang yang membunuh tapi keliru, itu pilihannya tadi itu. Bebaskan budak. Kalau enggak mampu puasa dua bulan berturut-turut kan itu Kita lihat lagi. Apakah boleh kita katakan pada orang tadi itu ketika nggak mampu bebasan bunda, ketika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, apakah kita katakan berarti kamu ngasih makan 60 orang miskin? Kama fi kafaratid dhihar wal jima'. Sebagaimana dalam kafarah dihar wal jima'. Dihar itu apa sih dihar itu? Dihar itu ucapan seorang suami kepada istrinya, anti aliyya dhahri ummi. Dihar itu ucapan seorang suami kepada istrinya, anti aliyya kadhari ummi. Kamu itu wahai istriku, bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya itu sudah enggak halal lagi. Kan ibunya kan enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Enggak enggak halal ibunya bagi anaknya itu. Nah, seakan-akan istrinya sudah enggak halal lagi gitu loh. Namanya bihar ini. Bihar kan lafaz dhahr tadi loh ya. Lafaz apa tadi? Anti alayya kadhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, ini namanya bihar. Ini namanya apa? Bihar. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Nah, kita lihat di sini. Wal jima' fi nahar Ramadan. dan juga kafarah bagi orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya apa tadi? Ima bebasan budak, ya enggak? Ima puasa dua bulan berturut-turut. Ima memberi makan enam orang, enam puluh orang miskin. Ini kalau dihar sama jima'. Tapi kalau qatul khata membunuh karena keliru, dua pilihan tadi. Bebaskan budak atau apa tadi? Puasa dua bulan berturut-turut. Jadi nggak dikatakan kamu berarti harus ngasih makan 60 orang miskin. Kenapa nggak dikatakan seperti itu? Karena itu nggak ada dalilnya. Antum bisa bedakan nggak? Kafarannya macam-macam. tuh bihar sama jima sama, tiga pilihan. Kafarah bihar sama jima sama tiga pilihan. Emak, eh, apa tadi? Bebasan Buddha atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Kalau kafaratul qatl khata' kafarahnya orang yang bunuh tapi tidak sengaja keliru tadi itu ima bebasan budak ima apa puasa dua bulan berturut-turut kalau kafaratul yamin ingat-ingat kafaratul yamin kafarah bagi orang yang sumpah wallahi demi Allah ana tidak akan masuk ke rumahnya sepulan ternyata sepulan itu orangnya baik bagus sunni salafi paham ya akhirnya kita menyesal gitu loh sumpahnya menyesal Nah terus bagaimana kita batalkan sumpahnya dan kita masuk rumah si fulan ziarah gitu? Boleh tafadhal silakan bagus, cuman kafarah. Paham ya? Batalkan sumpah kafarah. Kafarahnya apa? Pertama pilihannya imam bebasan budak. Kedua, puasa tiga hari berturut-turut. Ketiga, memberi makan sepuluh orang miskin sampai kenyang. Itu kafar untuk sumpah bedakan, kafartul yamin. Ini dihafal ini perbedaannya ya. Yang sama tadi apa? Kafarul bihar sama kafaratul jima' di siang hari bulan Ramadan. Paham? Itu sama, tiga pilihan. Kalau kafaratul kotul khata'an dua. Kalau kafaratul yamin tiga. Bisa bedakan antum? Sudah bisa bedakan belum? Terbedakan ini ya. Kafaratul yamin imma bebasan budak, iman puasa tiga hari berturut-turut atau memberi makan sepuluh orang miskin sampai kenyang kafaratul jima sama kafaratul bihar tiga bebaskan budak puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin mahum salah kalau kafaratul qatl khata'an kafarah bagi orang yang bunuh tapi keliru pembunuhannya dua bebaskan budak atau puasa dua bulan berturut-turut insyaallah bisa bedakan insyaallah ayo kita lihat lagi kata beliau boleh nggak kita katakan orang yang membunuh keliru tadi kemudian kamu berarti ngasih makan 60 orang miskin? Au yaskut anhu shaum ila badal? Atau dia gugur sudah? Eh, karena puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, gugur sudah tanpa ada pengganti lagi al jawab sani. Yang kedua nggak ada pengganti lagi sudah. Paham ya? Kedua itu pilihannya. Ima bebasan budak, ima puasa 2 bulan berturut-turut. Lah kalau nggak mampu dua-duanya, tidak semampunya. Kan gitu. Naam. Li'anna Allah Ta'ala lam yadhkur fi kafaratil qatl illa al-'itq karena Allah Taala tidak menyebutkan untuk kafarah bagi orang yang membunuh tapi keliru, kecuali hanya bebasan budak dan puasa. Paham ini ya bedanya ya? Naam. Wa idha lam yadid ar-raqabah wa lam yastati' asyam. kalau orang tersebut tidak menjumpai budak untuk dimerdekakan, tidak pula mampu untuk puasa, fa innal kafarata tasud Berarti kafarahnya gugur. Kafarahnya apa? Gugur. Mahum ini ya? Naam barakallahu fikum. Fa in qala, kalau ada orang yang mengatakan, "Inna nafsi la tatib bidzalik." Kalau ada yang mengatakan, "Wah, ana enggak tenang kalau seperti itu." Masa gugur sih? Dia ngomong kayak gitu. Ana enggak mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut. Enggak juga punya budak untuk dimerdekakan. Tapi enggak tenang kalau ana enggak bayar kafarah kata dia. Padahal cuma dua pilihan tadi kan? Ayo nah, kita lihat. Kata dia, "Inna nafsi la tatib bidzalik." Sesungguhnya diriku ini enggak tenang dengan perbuatan tersebut atau tidak tenang dengan Nah, diam saja tanpa kafarah. Wa uridu an ut'im, tapi aku ingin ngasih makan orang gitu loh. Aku ingin ngasih makan orang. Qulna la tabat nafsuka in lam tatib bisyara'. Artinya apa? Nah, barakallahu fikum, dirimu tidak akan pernah puas. Eh? tidak akan pernah tenang. Kalau apa? Kalau kamu aja enggak tenang dengan syariat itu loh. Dengan syariat ini enggak tenang apalagi tanpa syariat ini istilahnya gitu. Nah, syariat mengatakan cuma pilihannya dua ya udah selesai. Kalau enggak ada, enggak mampu ya udah. Enggak dipaksa kanan itu. Fattakullaha masata'tum jangan wahana nggak enggak tenang nih kalau nggak bayar kafarah, kalau nggak ngasih makan 60 orang miskin. Lah antum mau ngasih 60 orang miskin dalilnya ada nggak itu loh. Kalau nggak ada ya udah tinggalkan. Pilihannya cuma dua tadi itu kalau bunuh eh, bunuh keliru tadi itu. Ima bebasan budak, ima puasa dua bulan berturut-turut. Lah kalau dua-duanya nggak mampu ya bagaimana? nggak ada kafarah dia harus ngasih makan 60 orang miskin. Kalau dia mengatakan wahana nggak enggak merasa puas nih Ya, eh, diri anak nggak puas ini kalau seperti ini. Kita katakan bagaimana syariat dengan syariat ada kamu nggak puas? Paham ya? Kan itu seperti itu. Walau anima Allah Subhanahu wa taala fil itami khairan la syara'ahu ibadah ini. Bagus sekali ini. Kalau seandainya Allah taala itu mengetahui memberi makan orang miskin itu lebih baik, niscaya Allah taala akan syariatkan untuk hamba-hambanya. Amalum, Ini ingat-ingat ya, ini kafarah bagi orang yang bunuh keliru. Jangan dicampur adukkan. Jadi ada berapa kafarah kesimpulan yang sudah kami sebutkan pada pertemuan kali ini ada berapa? Empat ya. Empat ya. Kafaratul qatl khata'an. Satu. Kafarah bagi orang yang bunuh tapi keliru. Satu sudah ya. Yang kedua kafaratul yamin. Yang ketiga yang ketiga kafaratul bihar. Yang keempat kafaratul jima' fi nahar Ramadan. Ya enggak? Kafarah bagi orang yang jima' di siang bulan Ramadan. Ini kafarahnya semuanya beda-beda kecuali paham ya? Kafarah bihar sama kafarah jima' sama. Paham belum Muhammad? Semuanya sama kafarohnya. Paham ya? Zihar sama jima' sama kafarohnya pilihannya. Tapi kalau yamin sama kafaratu al-qatl khata'an beda atau sama? Eh? Kafaratul yamin sama kafaratul qatl khata'an beda atau sama? Beda. Kalau kafaratul qatl khata'an berapa pilihannya? Akhbar apa? Dua, apa itu? Dua bulan berturut-turut atau bebas kan? Sudah, dah dua itu aja. Kalau kafaratul yamin berapa pilihan tadi? Tiga apa itu? Apa? Terus sudah. Puasa tiga hari berturut-turut atau menerima makan berapa orang? Sepuluh orang miskin sampai kenyang. Kalau kafaratul bihar dan juga kafaratul jima' pilihannya puasa dua bulan berturut-turut atau membeli makan enam puluh orang miskin atau berusaha budak. Dah. Insyaallah clear insyaallah ya. Eh, ini pahami baik-baik biar nanti tidak gagal paham. Kita lihat lagi. Langsung kita kembali ke nomor satu itu penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih mengenai kaidah yang kita ambil dari itu wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina Setiap perbuatan ketaatan haram kecuali yang datang di dalam syariat kita. Kaidah yang kedua, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Hukum asal tradisi boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Kita lihat penjelasannya. La, nam. Laita syekha rahimahullah qala nam. Badala qawlihi wal aslu fil adatil ibahah. Seandainya, duhai seandainya syekh itu mengatakan eh, dengan menggantikan ucapannya hukum asal adat itu boleh. Nah, barakallahu fikum diganti dengan wal aslu fi ghairiha ibaha dan hukum asal pada yang selainnya itu adalah boleh la yakunu am Niscaya apa? Lebih umum. Karena bukan hanya tradisi aja. Hukum asal semua perkara itu boleh, bukan hanya tradisi aja. Hukum asal semua perkara, tradisi atau yang lainnya itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehannya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini memberikan kritikan gitu loh istilahnya. Kalau seandainya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwasannya hukum asal selain ibadah boleh-boleh saja. Sampai dalam dalil yang memalingkan dari pembolehan itu lebih umum gitu kata beliau. Kan beliau menyebutkan tadi di awal tadi kan menyebutkan apa? Asy-Syaikh Sa'di dan hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja. Seakan-akan tradisi saja gitu loh. Wa illa umum sifatnya. Selain ibadah hukum asalnya apa? Boleh. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Mahum insyaallah. Ewa. Kemudian hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Ini tak ulang-ulang biar nanti enggak terbalik. Kita lihat di sini. Liyakuna am karena tujuannya biar lebih umum. Fayadkhulu fiha al-adat wal a'yan al-muntafi' biha masuk pada keumuman hukum asal selain ibadah tersebut adalah apa? Masuk padanya tradisi masuk juga padanya benda-benda yang ada yang bisa dimanfaatkan, ya enggak? Seperti batu, pohon, kemudian kayu, itu hukum asalnya kan boleh-boleh saja kita manfaatkan. Sampai datang dalil faktor yang sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Mahum insyaallah. Seperti kayu hukum asalnya boleh kita manfaatkan. Kecuali kayu curian misalkan, berarti ada dalil yang mengharamkan itu. Nah, seperti itu. Kita lihat Misal atuyur seperti tuyur, burung-burung, wa asyar, pohon-pohon wal hayawanat hewan-hewan wa ghadzalik dan selain itu. Ini menunjukkan bahwasanya antum menghafal hukum asal itu penting. Kaidah itu kan fungsinya apa? Antum menghafal satu kaidah, lainnya dikiaskan. Seperti apa kemarin itu? Al asl. Eh, nam fi hayanatil bahr al ibahah atau al halal. Illa nabar idza kana fihi darar. Semakna itu artinya apa? Hukum asal semua hewan lautan halal Semuanya hukum asalnya halal kecuali yang di dalamnya ada bahaya. Walaupun hewan laut, tapi kalau bahaya jangan dikonsumsi haram. Haramnya bukan karena semata-mata hewan laut tapi karena membahayakan. Mahum soal nih, la dharara wala diror Anu itu sudah kita lewati pembahasannya. Kemudian apa kaidah yang lainnya yang mungkin sebagai patokan dalam ilmu fikih itu? Kullu ma enam kullu ma hurrima qatluhu ma akluhu. Satu setiap hewan yang dilarang untuk membunuh diharamkan pula untuk memakannya. Hewan yang dilarang untuk membunuh diharamkan juga untuk memakannya. Seperti apa contohnya? Hewan yang dilarang untuk membunuh burung hudhud, semut, lebah, tawon itu istilahnya. Itu kan dilarang untuk membunuh. Berarti atom haram juga makannya. Apa maksudnya? Ewa. Kemudian ada yang kedua, wa kullu ma ubiha qatluhu ubiha akluhu. Paham ya? Nah, artinya apa? Afan ya. Wa kullu ma eh, ubiha qatluhu ubiha akluhu. Dan setiap hewan hewan eh, barakallahu fikum yang pertama tadi apa tadi yang pertama? Setiap hewan yang dilarang untuk membunuh maka apa? Maka haram untuk memakannya. Yang kedua apa? Wa kullu na barakallahu fikum umira bi qatlihi. Eh, nah, akluhu. Itu yang kedua. Dan setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram juga untuk makannya. Beda yang pertama ya. Kalau pertama kan hewan yang dilarang untuk membunuh berarti makannya haram. Yang kedua nih setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram juga untuk memakannya. Contohnya apa? Yang diperintahkan al-fawasikul khams. Lima hewan fasik itu ya, kalajengking, kemudian burung raja wali atau burung gagak, paham ya? Nah, eh, kemudian ular, kemudian tikus, kemudian anjing gila, paham ya? Itu masuk dalam kategori apa? Al-fawasikul khams, lima hewan fasik. Itu diperintahkan untuk membunuh itu. Berarti haram itu dimakan. Itu kaidah-kaidah yang terkadang muncul dan sering kita jumpai dalam kitab fikih. Kesimpulannya barakallahu fiikum, tanbih dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sangat bagus sekali. Memberikan peringatan bahwasanya apa? Lebih baiknya kalau diglobalkan. Hukum asal ibadah apa? Haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Satu. Yang kedua, selain ibadah, hukum asal selain ibadah boleh-boleh saja. Umum berarti ini kan sampai datang dalil yang nah mengharamkannya itu. Barakallahu fikum. Kita lihat kalamnya as di atas itu, wa hadhil qa'idatu tadammanat aslaini 'azimain. Kaidah ini terkandung di dalamnya dua Nah barakallahu fikum dua perkara yang sangat agung. Dua perkara yang sangat agung. Apa itu? Dalla alaihi al-kitab sunnah yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an sunnah pada keduanya. Fi mawadi' pada beberapa tempat. Misal qauli ta'ala fil asl awal seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Nah barakallahu fikum pondasi atau inti pokok yang pertama, am lahum syuraka syara'u lahum min ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dalam masalah agama ini tanpa dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti enggak boleh bikin syariat sendirian itu. Syariat sumbernya dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Kita nggak boleh bikin syariat sendirian gitu. Berarti selain syariat dari Al-Qur'an sunnah walaupun itu bagus, itu kita katakan syariatnya batilahan itu. Nah, mohon salahnya. ya. Ini yang pertama. Wa misal al-amru bi ibadatihi wahdah la syarika lahu fi mawadhi'. Dan juga di antaranya adalah apa? Perintah untuk mengibadahi Allah taala semata dan tidak boleh mensekutukan kepadanya pada beberapa tempat. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Hukum asal ibadah itu pada asalnya haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Jadi enggak sembarangan. Kita lihat bawah itu penjelasannya. Wa fi aidan dalilun minas sunnah ala hadzal asl. Dalil dari as-sunnah juga ada mengenai bahwasannya syariat itu tidak boleh bikin sendiri, tapi dikembalikan kepada dalil, dalil Al-Qur'an dan as-sunnah. Kata beliau, dan juga ada dalil dari as-sunnah mengenai kaidah asal ini, kaidah yang pokok dan bisa dikatakan pondasi ini, wa huwa qaulun saw sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya atau syariatnya dari kami maka amalan tersebut apa? tertolak. Raddun itu maknanya mardudun, tertolak. Ewa. Wa fil ini riwayat Muslim, wa fil dalam lafaz yang lain man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Eh, barang siapa yang bikin perkara baru dalam agama kami ini yang tanpa ada dasarnya dari kami, maka apa? nah maka amalan tersebut tertolak. Ini sebagai apa kemarin kita lewati? Di dalam syariat kita ini kan punya dua barometer. Ukuran timbangan amalan ada dua. Amalan dohir sama amalan apa? Batin. Ukuran amalan dohir adalah ini. Dilihat, dicek lagi amalannya. Cocok gak dengan as-sunnah? Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Merdut. Itu amalan apa? Dohir. Amalan batin timbangannya innamal a'malu bin niat. Hadisnya Umar Khattab itu. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Diterima atau tidak tergantung dengan niatnya. Dohirnya nampaknya bagus, Masya Allah. Ikhlas dohirnya ya. Tapi untuk masalah diterima atau tidaknya, urusannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya bagaimana? Mahum. Jadi agama Islam ini di dalam beramal memiliki dua barometer ukuran. Ukuran untuk amalan dohirnya itu hadisnya siapa? Aisyah, Pemilik Mukminin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu ukuran barometer untuk amalan yang dohir yang nampak. Jadi kalau ada orang beramal, dohir nampaknya bagus, dicek lagi. Ada dalilnya enggak? Ada syaratnya atau tidak? Kemudian untuk ukuran amalan batin diterima atau tidaknya tergantung dengan apa? Niatnya. Ukurannya mana? Hadisnya Umar Khattab muttafaqun alaih. Naam. Innamal a'malu niat. Mahum insyaallah Abdullah. Ayo naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau kembali ke atas lagi kalamnya Sa'di itu yang atas itu Wal ulama'u mujmi'una 'ala anna al-ibadata ma umira bihi amrun ijabin aw istihbabin. Amrun amru ijabin aw istihbabin, masyaallah. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya enggak? Ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ima perintah tersebut sifatnya wajib atau perintah tersebut sifatnya apa? Sunnah. Antum enggak perlu bingung sunnah, mustahab, mandub sama semuanya. Paham ya? Ini hukumnya apa sunnah? Baca artikel sana hukumnya apa mandub. Baca artikel satunya kan mustahab dah bingung berarti dia gagal paham. Sunnah, mandub, mustahab itu sama, cuma beda istilah, beda ungkapan dan juga istilah saja. Ilah artinya sama. Ya, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Mahfum salah ya? Jadi perintah ibadah itu diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Nah, perintah ini dilihat lagi. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya apa? Sunnah. Maka siwak itu hukum asalnya bagaimana? Maka siwak itu kan perintah juga. Cuma perintahnya lil istihbab, sunnah kan itu. Salat lima waktu, perintah atau bukan? Perintah. Kembali ke hukum asal wal aslu fil amrnya dulu alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib kan gitu. Nah, jadi pentingnya belajar ilmu usul di antaranya mengetahui apa? faedah-faedah yang penting dari itu. Nah, kita lihat lagi. Qaulu fil asl sekarang berkaitan masalah hukum asal yang kedua. Kan ada dua hukum asal ini, hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal yang kedua dalilnya mana? Bahwa semua selain ibadah itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah taala zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Untuk kalian semuanya Umum atau enggak nih? Umum berarti menunjukkan pembolehan gitu loh. Hukum asal suatu perkara itu boleh semuanya. Kecuali apa? Yang dilarang oleh syariat kan itu. Naam. Ai tantafi'una biha bijam'il intifa'at illa ma nassa 'ala al-man'i minhu. Maksudnya kalian boleh mengambil manfaat dengan seluruh manfaat-manfaat yang ada kecuali apa? telah datang dalil nas yang menunjukkan larangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Mohon salah ini. Mafhum? Nah, hukum asal menggunakan pakaian, jubah, sarung, sorban, itu kan bisa dikatakan boleh-boleh saja nih itu. Nah, tapi kalau itu terbuat dari sutra haram enggak? Haram bagi lelaki yang itu. Berarti ada dalil yang melarangnya gitu loh. Paham paham salah ini ya? Hewan na'am. Seperti yang sebutan tadi itu, kalau ibadah, salat ibadah atau bukan? Ibadah. Lah kalau salat sebut 3 rakaat haram enggak? Karena nggak ada dalilnya. Selesai kan? Itu maksudnya penerapannya. Nah, seperti itu. Puasa hukum asalnya ibadah atau bukan puasa? Ibadah. Tapi kalau dia puasa untuk apa? Bahfulan ba'alan haram. Karena apa? Karena sudah apa? Perseberangan dengan syariatan itu. Kita lihat lagi. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah Ta'ala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya dan juga rezeki-rezeki yang baik dan halal. Siapa yang mengharamkannya? Menunjukkan bahwasannya kalau rezeki yang halal yang baik silakan tafadhol Paham ya? Pakaian-pakaian eh, yang halal, nah barakallahu fikum silakan tafadhol Kan gitu. Nah barakallahu fikum. Karena apa? Karena ini hukum asalnya kembali kepada apa? Semua perkara selain ibadah boleh. Fa ankara ta'ala 'ala man harrama ma khalaqallahu li ibadihi minal ma'akil wal masyarib wal malabis wa hamiyah Masyaallah. Di sini Allah telah mengingkari orang yang mengharamkan. Orang yang mengharamkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Baik berupa makanan, minuman, pakaian dan yang selainnya. Jadi kalau ada orang ngomong, ini haram nih pakaian dipakai nih, haram. Dalilnya mana? Kan, kenapa kita, tanya dalil? Kenapa kira-kira? Karena hukum asalnya itu boleh gitu loh pakaiannya itu. Tapi kenapa diharamkan? Tanya dalilnya mana gitu. Kenapa kita nanya dalil? Karena ketika dia mengharamkan itu berdalil itu loh. Karena hukum asalnya pakaian boleh itu loh. Contohnya untuk berpakaian dari sutra misalkan. Jaket dari sutra lah taruhlah. Atau jubah, eh, bikin jubah, enam kainnya kain sutra misalkan. Ada orang ngomong ke antum ini haram hukumnya. Kita katakan dalilnya mana? Kan hukum asal pakaian boleh, ya enggak? Nah, setelah itu orang yang datangkan dalil, dalilnya adalah bahwasanya apa? Rasulullah melarang enam barakallahu an harir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an harir Rasulullah SAW melarang untuk memakai pakaian terbuat dari apa? Sutra. Berarti menunjukkan apa? Ada pelarangan. Yang hukum asalnya boleh itu tadi. Kalau datang pelarangan, haram. Paham belum ini insyaAllah? Ayo, nah, ini penting ya, seperti ini ya. Antum jangan sampai gagal paham. Ini penting sekali ini. Nah. Kita lihat lagi. Fakullu wajibin aujabahullahu wa rasuluh au mustahabbun fahuwa ibadatun ya'budullahu bihi wahdah. Maka setiap kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan Rasulnya, eh, setiap kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan, atau Allah Ta'ala sunnahkan, nah barakallahu fikum, maka itu adalah ibadah. Eh, nam yu'bad yu'badullah bihi wahdah, yang Allah Ta'ala diibadahi semata. Faman aujaba aw istahabba syai'an lam yadul alaihi kitab sunnah faqad ibtada'a dinan lam ya'dan lam ya'danillahu bihi masyaallah barang siapa yang mewajibkan suatu ibadah atau mensunnahkan sesuatu, barang siapa yang mewajibkan sesuatu atau menganggap sunnah sesuatu tanpa ditunjukkan dalil Al-Qur'an dan sunnah, sungguh dia telah membuat perkara baru dalam agama yang Allah taala tidak mengizinkannya. Paham belum ini? ini hukumnya disyariatkan ini. Apa? Tahlilan. Eh, 10 hari atau 7 hari setelah orang meninggal. Kita katakan apa? Dalilnya mana? Karena hukum asalnya ibadah itu haram itu loh. Butuh dalil enggak dia mensyaratkan itu? Butuh dalilnya mana? Dalilnya para wali terdahulu katanya. Mbah-mbah dulu, mbah nenek moyang dulu seperti itu katanya. Kita katakan itu bukan dalil. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ada orang mau bikin ngajak ibadah gitu loh. Yuk kita baca tahlilan yuk. Berapa? 5000 kali katanya. Hah? Itu nanti diawali dengan kalimat apa? Al-Fatihah misalkan. Eh, afdalu dzikri fa'lan Anahu la ilaha illallah la ilaha illallah misalkan dia mengatakan seperti itu al-fatihah misalkan ritual itu kita tanyakan lagi karena dia meniatkan ibadah gitu loh ya enggak apa sih definisi bid'ah kemarin yang sudah kita sebutkan bid'ah itu kan kullu ma uhditsa fid din min khairi dalil syar'iyyin la min al-kitab la min sunnah yuradu bihi at itu intinya daripada bid'ah itu setiap perkara baru yang dibikin-bikin dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah kemudian dia menginginkan dengan perbuatan tersebut adalah apa? ibadah gitu loh. Lah Bapak baca tahlilan apa Pak? Ini ibadah ini. Nah, kita katakan ibadah hukum asalnya haram Pak. Dalilnya mana? Gak ada dalilnya. Haram dah kembali hukum asal gitu loh. Paham maksudnya? Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Adapun hukum asal tahlil itu sendiri itu boleh gitu loh. Antum baca kalimat tauhid la ilaha boleh enggak? Boleh. Zikir kan itu. Nam la ilaha illallah wahdahu la lah Tahlil juga. Jadi ahlu sunnah itu enggak mengharamkan tahlilan itu enggak sebenarnya. Mengharamkan kaifiyahnya itu loh ya. Tata cara mereka menggunakan tahlil meletakkan tidak pada tempatnya ini kita haramkan. Paham belum? Nah, ahlu sunnah itu mengharamkan tahlilan, mengharamkan Isra Mi'raj. Kita katakan ahlu sunnah itu meletakkan pada tempatnya, tahlilan pada tempatnya ketika berzikir, kan itu. Setelah salat ada tahlilnya enggak situ? Ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian ketika kita membahas masalah sirah-sirah nabawiyah, ada enggak Isra Mi'raj itu? Ada juga ritual Isra Mi'raj kita peringatkan di situ. Tapi yang kita ingkari itu kaifiahnya. Tata cara mereka di dalam apa? Memperingati tersebut. Tata cara mereka dalam nah barakallahu fikum melaksanakan ritual tersebut. Mahum soalnya ya? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Ini bagus sekali ini. Wa huwa mardudun 'ala sahibihi maka perbuatan seperti ini tolak, enggak diterima dari pelakunya. Karena qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun muttafaqun alaihi. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut apa? Raddun, tertolak. Raddun artinya mardudun. Paham ya? Nah, tertolak amalannya. Paham soal ini? Hewan am ini pahami baik-baik barakallahu fiikum. Wa taqaddama anna min syuruti kulli ibadatin al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dihafal. Dan sungguh telah lewat bahwasanya termasuk syarat-syarat setiap ibadah itu diterima syaratnya apa? Ikhlas karena Allah dan mutaba'ah mencontoh. Ya, mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-ikhlas wal mutaba'ah. Jangan sampai terluputkan. Ikhlas saja, bermodalkan ikhlas saja belum terima ibadahnya. Bermodalkan mutaba'ah saja tanpa ikhlas enggak diterima juga. Oleh karena itu apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah syai'an mutalaziman la budda minhuma. Paham belum ini? Syai'an mutalaziman la budda minhuma. Artinya apa? Ikhlas dan mutaba'ah itu dua perkara yang senantiasa beriringan. Harus kedua-duanya ada. Paham belum? Antum lihat orang sufiah itu beribadah, baca tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah dia serius ikhlas, tapi enggak mutabaah enggak diterima paham belum ada orang yang ibadah Allahu akbar dia salat persis sebagaimana salatnya Rasulullah perhatikan ini ya tapi dia enggak ikhlas diterima enggak enggak diterima jadi dua perkara ini harus terpenuhi Mahum insyaallah Abdullah mahum. Hah? Mahum. ayo kita lihat di sini Kata beliau, "Wa'lam annal bid'ah minal ibadat ala qismain." Ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang bid'ah dalam agama ini yang dia katakan ibadah, perkara bid'ah dalam ibadah itu ada dua. Imma an yabtadi'a ibadatan lam yashra'illah wa rasuluhu jinsaha aslan. Masya Allah ini pembagian pertama ini. Imma dia membuat suatu ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan jenis ibadah tersebut. Paham belum? Ini yang pertama. Jadi perkara bid'ah dalam agama itu ada dua. Pertama, imma ya, jenis ibadah yang dibikin-bikin. Ya, jenis ibadah yang dibikin-bikin yang Allah dan Rasulnya tidak mensyaratkannya. Jadi ini jenisnya ada dibikin sama dia itu loh. Paham belum? Bukan bukan apa bukan asal asalnya boleh gitu loh. Dia bikin sendiri gitu loh istilahnya, paham enggak? Bikin ritual sendiri itu istilahnya. Amblum. Hewan ya, kalau fikum seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma an 'ala wajhin yughayyiru bihi ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Yang kedua, atau dia membuat suatu ibadah tidak sesuai dengan hakikatnya, yang mengubah apa? Yang mengubah apa-apa yang Allah dan Rasulnya syariatkannya. Jadi yang kedua gini, yang kedua itu hukum asalnya itu ada boleh. Cuman dia mengubah kaifiahnya, mengubah tata caranya. Pahami baik-baik ya, mengubah apa? Tata caranya kaifiahnya. Hukum asalnya tahlil la ilaha itu boleh enggak? Boleh, tapi tata cara mereka, ritual mereka itu loh, mengkhususkan tadi loh. Setiap orang meninggal dunia tahlilan 7 hari, seratus hari, seribuan sewanan itu ya, pasang batu nisan misalkan. Itu kan posisinya apa? Mengubah kaifiah itu loh Hukum asal tahlil la ilaha illallah itu boleh aja antum baca la ilaha illallah enggak masalah gitu loh. Tapi ritual mereka ini yang jadi permasalahan. Paham belum ini? Kalau jenis yang pertama itu memang dia bikin sendiri jenisnya itu. Paham ya? Yang jenis tersebut tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi beda. Kalau yang kedua ini hukum asal jenisnya itu boleh. Cuman jadi haram karena apa? Karena dia melakukannya itu tidak sesuai dengan yang syariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Paham belum ini pembagiannya? Eh? Paham belum? Perkara bid'ah dalam agama, dalam ibadah ada dua. Yang pertama, seseorang membuat suatu ibadah dengan jenis yang baru. Yang jenis tersebut, jenis ibadah tersebut tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Jadi membuat ibadah baru gitu loh istilahnya itu. Jenis ibadah tersebut gak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau yang kedua, seseorang membuat tata cara ibadah yang baru, tata cara ibadah yang baru. Ya, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya yang pada asalnya ibadah tersebut awal mulanya diperbolehkan. cuma yang dilarang itu kefiyahnya gitu. Gimana cara menjelaskannya kalau bisa dipahami ya? Yang pertama itu memang bikin ibadah yang baru yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua ini asal usulnya itu jenis ibadahnya itu boleh, cuman jadi haram karena apa? Cara menerapkannya atau cara melakukan ibadah tersebut. Paham ya soalnya ya? Ewa. Jadi caranya yang jadi permasalahan. Misal awal tentang yang pertama, huwa wa huwa an yabtadi'a ibadatan lam yashru'illah wa rasuluhu jinsaha aslan. Contoh yang pertama, Seseorang membuat suatu ibadah yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya secara jenisnya. Secara asal jenisnya enggak disyariatkan. Ma'ahdatahu nas min bid'atil maulid ini. Seperti contohnya yang dibikin oleh manusia. Perkara baru seperti bid'ahnya maulid. Apa maulid? Memperingati lahirnya Rasulullah SAW. Secara jenis asalnya itu enggak ada gitu loh. Enggak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dari sunnah. Berarti bikin yang baru kan? Membikin apa? Acara ritual nama peringati maulid Nabi gitu loh Nah, sekarang memperingati Maulid Nabi itu mereka mengatakan ibadah. Berarti membuat suatu jenis yang baru yang jenis tersebut Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan. Satu sudah jelas sekarang. Paham Ayo nah, kita lihat lagi. Haitsu inna halam tarik aslan. Dikarenakan bid'ah Maulid. Pahami bebek ya? Bid'ah Maulid itu memperingati Maulid Nabi itu secara asalnya enggak datang dalilnya. Lafil Qur'an wala sunnah. Perhatikan ini, tidak datang dalam Al-Qur'an, tidak datang pula dalam as-sunnah. Wala amal sahabat tidak pernah pula diamalkan oleh para sahabat. Wala fi amal tabi'in, tidak pernah pula diamalkan oleh para tabi'in. Wala fi amal tabi'in tabi'in, tidak pernah pula diamalkan oleh para atba'ut tabi'in. Apakah pernah Abu Bakar Siddiq memperingatkan oleh Nabi? Pernah enggak? Umar bin Khattab? Enggak pernah. Utsman bin Affan enggak pernah. Ali bin Abi Thalib enggak pernah. Muhammad bin Sirin pernah? Enggak pernah juga. Eh, kemudian Az-Zuhri, Ibnu Syihab pernah? Enggak pernah. Paham ya? Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i pernah enggak memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah. Apa maksudnya nih? Ayo. Fa qulul qurunil mufaddalah madat wa laisa fiha Idul milad. Masyaallah. Maka seluruh tiga generasi yang diberikan keutamaan tadi itu telah berlalu dan tidak ada di generasi tersebut nah barak hari raya memperingati Maulid Nabi itu enggak ada. Oleh karena itu berarti apa? Jenisnya itu sendiri enggak ada, mereka bikin-bikin sendiri jenis maulid Nabi itu. Lakin hadatsu fil qarni rabi' al hijrah. Tapi munculnya itu belakangan. Munculnya apa? Pada abad keempat. Nah, dari apa? Na'am barakallahu fikum. enam Hijrah Nabawiyah. Itu itu. Jadi abad keempat. Nah, abad keempat barulah muncul. Berarti setelah kurun fadalah kan? Berarti setelah tiga generasi itu tadi. Wa tataba'an nas 'alaiha akhirnya manusia mengikut ikut-ikutan. Li'anha Nabar barakallahu fikum eh, kusiyat bima yadullu 'alal 'atifah wa 'alal taqaddum li hadzal amr masyaallah. Dikarenakan ritual kita tersebut dibungkus ya, dibungkus dengan sesuatu yang nampaknya itu atifah, rasa sayang, wa taqaddum peduli terhadap apa? perkara ini. Bayangkan ini. Kita memperingati Maulid Nabi itu karena sayang dengan Rasulullah katanya. Karena kita peduli dengan lahirnya Rasulullah itu alasan mereka itu. Amblum, berarti membangun apa? membangun ibadah mereka bid'ah ini di atas apa namanya? Istihsana itu bahaya sekali. Paham ya? Membangun suatu ibadah di atas istihsanat, istihsanat itu berbahaya sekali. Apa artinya? Membangun suatu ibadah di atas anggapan-anggapan bagus tanpa dalil itu adalah perkara yang bahaya. Jangan-jangan seperti ini bagus ini. Ini kalau kita peringati bagus ini. Kalau kita bikin Isra Mi'raj bagus ini. Kalau kita bikin halal bil halal bagus ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Paham maksudnya nih? Membangun ibadah mereka bukan di atas dalil tapi di atas apa tadi? Istihsanat. Anggapan-anggapan bagus padahal tidak ada dalilnya. Mahum insyaallah. Nah, jadi ibadah itu jangan dibangun di atas istihsanat, tapi dibangun di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu pahami baik-baik. Kita lihat lagi. Wa huwa mahabbatun nabi Padahal itu adalah menunjukkan cintanya kepada Nabi katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Wal haqiqatu padahal hakikatnya anna mahabbatar rasul sallallahu alaihi wasallam alamatuha bahwasanya kesimpulannya bahwasanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tandanya adalah apa? At-ta'addub ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini panjang sebenarnya untuk penyelesaiannya insyaallah besok saja. Jadi kesimpulannya yang kita ambil baru satu, itu pun belum sempurna. Adapun besok insyaallah kita sempurnakan. Jadi amalan ibadah itu harus dibangun di atas apa? Dalil Al-Qur'an was sunnah yang dikenal dengan apa? Tauqifiyah. Al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, terhenti di atas dalil. Enggak boleh sembarangan. Harus dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan apa tadi? Istihsanat. Istihsanat itu anggapan-anggapan bagus padahal tidak ada dalilnya. Jangan-jangan bagus seperti ini. Jangan-jangan kalau ini, wah, tahlilan 5000 kali bagus ini kalau nah, seperti itu. Itu hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin.